Jakarta untuk mengawali jumpa kita pagi ini kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala wa ala kulli niatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim.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 tentang apa Jadi asalnya dari an dan ma gitu ya. Tentang apakah mereka saling bertanya Ain عم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم إدهاركم بمتئ Alam naj'alil arda mihada. Madiwa dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Wal alif lam komariah. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-layla libasa. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا idgham bi gunnah tanwin ketemu waw ya وجعلنا سراجا وهاجا Ya, itu ada ibu dan bapak dap bisa dapatkan kaset-kasetnya untuk belajar. Itu ya, surah Juz ke-30. Anda naba ya yatasalun. Baik Ibu dan Bapak untuk hari ini, Rabu dan Kamis kita masih dalam indeks Quran. Topik kita bahasan tentang syirik. Iya. Untuk merota hari Jumat bisa Ibu dan Bapak persiapkan. Surah Fussilat ayat 1 sampai ayat 44. Surah Fussilat ayat 1 sampai ayat 44 itu untuk eh, hari Jumat. Dan tahsin kita, iya ini Pak Hasim, terima kasih Pak Hasim ya. Ya, kita akan meneruskan ayat yang ke-81. Sebelum e, nanti setelah tahsin kita teruskan e, indeks Qurannya. Terima kasih Bu Erni, barangkali nanti ada asisten ke sana ya ke rumah. Iya, karena banyak yang permintaan ibu dan bapak untuk memiliki ringkasan tajwid sama tanya jawab tajwid. Iya, saya cari-cari yang dari televisinya tak ada, tak ada. Iya, ya terima kasih sudah ketemu ya di Ibu ya. ya. Barangkali eh, apa saja yang sudah Ibu ketik yang belum dikasih sama saya nanti dimasukkan di eh, USB-nya Ibu ya. Ya. Terima kasih sekali. Ada materi-materi nanti kalau kita ingin belajar terjemah perkata dengan metode-metode yang ada. Ada metode Bayani, ada metode Granada, ada metode uh, satu hari bisa memahami Quran banyak ada empat lima lima buku nih Bu Erni nanti kalau Ibu bisa nanti kita yang lima ini dibuat satu untuk kita bahan kuliah kita ya, bahan pelajaran kita ini. Baik, dilihat surah ketiga, Ibu dan Bapak yang sudah memiliki Al-Quran berwarna atau terjemah perkata ada di halaman 60. Sama halamannya, ayatnya juga sama ya. Kalau ayat sama pasti. Kalau biasanya halaman uh, tiap cetakan ada beda-beda sedikit. Ini. Baik, di ayat ke-81.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 Ketika apa? Ini, insyaAllah ya Quran. Lama atai, lama tukum ya kitab. Dari awal lagi ya. Nih, memang uh, baca Quran juga harus konsen. Kita, gitu. Kita ulang lagi ya. Wa il أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أق قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين أفغير أفغير دين الله يب يب يب kelas sugra ya يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل katakan amanna kami beriman billah kepada Allah. Wa ma unzila alaina dan apa yang diturunkan atas kami. Wa ma unzila ala Ibrahim dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, Ismail, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yakub dan Yakub. Wal asbab dan anak-anaknya. Wa ma utiya Musa dan apa yang diberikan kepada Musa Wa Isa dan Isa. tidak ada bedanya. Nabi Musa, Nabi Isa. Sama saja Nabi. Bukan, tidak ada kelebihan. Dalam artian, satu bukan sebagai Tuhan. Eh, Tapi sama tetap sebagai Nabi. Ya utusan Allah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim sama. وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ Dan para nabi dari Tuhan mereka. Tuh. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ tidak kami beda-bedakan antar seorang minhum di antara mereka. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya sama. Eh, semuanya Nabi. Wa nahnu muslimun dan kami kepadanya orang-orang yang berserah diri, menyerahkan diri. Ini. Ya. Qul آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون وما لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين Ini Pak Suhadi Surah ketiga Pak Suhadi Iya Surah apa yang dibaca ini masih Al-Imran Tahsin kita. Ayat ke 86. Sekarang 87 ya. Ini Pak Suhadi. Ada yang nanya alamat juga ya nanti ya dijelaskan. 86, 87 sekarang pasal hadis. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ajma'in Quran terjemah perkata atau berwarna mah enak. Halamannya sama ya, halaman 61. Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 87 sekarang 88. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون الله أكبر Ya kita baca-baca aja kalau nggak ngerti mah. lagi sudah ada punya contekannya karena di bawahnya ada terjemah perkata. Di sampingnya aja terjemah Departemen Agama. Kita nanti belajar ya materi Granada atau Abayani bagaimana cara menerjemah Al-Quran. Walaupun kita nggak pesantren seperti orang pesantren. Karena ada ilmunya, ada bukunya, itu ada trik, ada caranya. Jadi itu metode Granada itu kalau Masya Allah ya Pak Solihin yang, yang menemukan. Kalau biasa pesantren itu sampai 6 7 tahun. Dengan metode Granada itu bisa seminggu bisa bisa bisa gitu. Gitu. Asal memang rajin berlatih. Oke, Pak Suhadi ini rajin, rajin menghafal. Ada beberapa jemaah Pak Hadi gimana caranya bisa menghafal Quran? Tanya Pak Suhadi. <laughs> Beliau itu salah satunya kalau di mobil itu di setel CD-CD dari Arab itu Syekh-syekh itu ya. Ah, Huzaifi didengerin, diulang gitu. Kalau nggak salah tiap hari selembar ya Pak Sadi. Alhamdulillah beliau sudah uh, surah Baqarah sudah terlampaui hafalannya insyaallah. Jadi eh, di usia kita-kita ini memang ha menghafal agak sedikit sulit dibanding mukti. Cepat sekali kalau mukti ya. Eh, seusia 7 tahun, 8 tahun. Bukannya ya anak-anak tuh memang begitu. Belajar di waktu kecil bagikan mengukir di atas batu tuh betul belajar seperti sekarang itu bagikan menulis di atas di daun talas tapi ada bekasnya kok. Daun talas juga kalau lama-lama kan ada bekasnya. Walaupun hari ini hafal besok lupa terus aja gitu ya. Allahu Akbar Masya Allah ini coba. Kita kalau nggak punya terjemah perkata lewat-lewat aja. Nih. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang. Kalau alladzi orang yang. Kalau alladzina orang-orang yang itu rumus ya. Kafaru ini waw alif ada mereka. Ini fiil uh, eh, mudore ya. Madi masalah mereka telah kafir ba'da imanihim sesudah iman mereka. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, mereka kufur, ingkar ba'da imanihim sesudah mereka beriman. Sumazdadu kemudian mereka bertambah kufran kekafirannya. Kalau itu dilakukan, lentuk bala taubatuhum. Tidak akan diterima taubat mereka. Kan suka ada yang taubat sambal. Tidak boleh. Apalagi mempermainkan agama. Eh, nikah dengan orang Islam, masuk agama Islam, nikah dengan Hindu, masuk Hindu dengan ah, eh, emang agama permainan nah ini. Nah, seperti itu ya, mempermainkan agama. Nah ini. Tidak akan diterima taubatnya. Wa ulaika dan mereka itu humubalun, mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi setelah beriman, ya ini bermain-main. Eh, orang-orang uh, yang kafir dari asalnya iman kafir iman kafir nah ini bermain dengan akidah. Hati-hati. Makanya kemarin sudah dijelaskan kan bagaimana kisah Nabi Isa. Itu. Bagaimana Yahudi. Yahudi ya, sudah tidak tidak murni lagi akidahnya. Karena Uzair dia aku anaknya, putranya Allah. Oleh Yahudi. Nasrani Nabi Isa sebagai putranya Allah. Islam, agama dinul Islam tidak tidak meyakini itu semua. Allah ya Allah. Maha Esa satu, tidak tidak beranak dan tidak ber, diperanakan dan tidak ada yang menyerupai siapapun apapun dengan Allah itu ya. Di Al-Ikhlas jelas lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah ini. Gitu ya. Ayat 91-nya إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang mereka kafir, wamatu dan mereka mereka ya mati tu wafatkan kan wa mati wahum dan mereka sedang kufar dalam kekafiran bala maka tidak akan diterima min ahadihim dari seorang di antara mereka milul ar sepenuhnya bumi zahaban emas walau walau iftada bih walau iftada bih walaupun dia menebus diri dengannya ulaika mereka itu lahum bagi mereka azab ada siksa alim yang pedih wa malahum dan bagi mereka min nasirin tidak ada yang bisa menolong mereka. Nih, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka. Sekalipun berupa emas sepenuh bumi. <laughs> Allah butuh, Allah maha kaya tidak butuh dengan sogokan-sogokan itu. Sekiranya dia hendak menebus dirinya dengannya, tidak akan bisa. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong seorang pun siapapun tidak akan bisa menolongnya nah ini kita kan baca baca lewat aja kalau tahu terjemah perkata nah ini jadi semua ini banyak sekali yang SMS Paris sekarang saya jadi pinter. Iya, karena di bawahnya ada karya orang pinter. Di bawah Quran ini ada terjemah perkatanya nggak ngerti terjemah perkata di bawah, kan kadang-kadang ada yang nyambung, ada yang enggak. Lihat di sebelah kanan, sebelah kirinya terjemah departemen agamanya. Nggak ngerti, biasanya kalau ada yang susah ada catatan kakinya. Nggak ngerti juga, kita mulai beli tafsir gitu ya. Ibnu Kasir, gitu. Al-Marogi, atau Al-Misbah, atau Buya Hamka, banyak tafsir An-Nur, tafsir Imam Syafi'i, tafsir Jalalin gitu. Ya minimal ya ibu kasir dulu deh itu ya itu yang pegangan yang bagus yang 30 juz 4 4 buku ya nah, kalau saya punya yang pertama jadi banyak sekali ya sampai 30 juz itu sampai kalau nggak salah 34 apa berapa gitu banyak sekali mana aja itu ya untuk tahsinnya coba kita lihat indeksnya nih indeksnya ibu dan bapak yang sudah memiliki indeks jilid keempat kita topik kita masih tentang syirik. E, ini sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kami ini hanya sebagai motivator aja. Jadi untuk belajar indeks jadi harus rajin. E, ya Pak Suhadi di atau siapa tuh disimpan di dashboard tuh ada ada ada indeksnya. Jadi kalau macet buka indeks. Terlebih kalau yang di mobilnya ada Pak sopirnya enak fak. Nah sekali belajar di mobil itu cepat masuk loh <laughs> itu ya. Ada indeksnya, ada Quran terjemah, ada terjemah perkata. Wah enak. Pokoknya insya Allah. Serasa kita di pesantren, saya akan jadi pinter sekali. Baik, kita sudah memasuki kemarin surah At-Taubah. Kita sekarang surah Yunus ya. Surah Yunus. Ini urutan ke-75 di halaman 59 ya. Ibu dan Bapak yang sudah memiliki indeks jilid keempat. Jadi ada indeks Quran ini, ada indeks 4 jilid. Ada indeks tercanggih. Itu semua yang punya komputer pasti punya tapi di kami ini sudah dibukukan. Karena tidak semua orang senang dengan komputer. Dalam artian kalau belajar pakai komputer kan ya harus ini dan itu. Kalau tulisan kan bisa dioret-oret. Itu sama saat orang dikasih CD maunya kaset. Dikasih kaset maunya CD. Ya, itu semua orang kan berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan selera orang, kemauan orang. Gitu ya, ini nanti yang tercanggih Mbak Suhaimi ini ya ini. Uh, sudah sudah saya cetak tapi belum direvisi. Eh, ada indeks Quran tercanggih, ada indeks Quran warna merah, warna biru, banyak indeks itu ya. Gak apa-apa itu e, penting kok itu ibarat hidup ini itu adalah pegangan kita. Jadi saat orang bertanya tentang hukum, kita tinggal buka. Orang nanya tentang sholat di S, orang mm, nyari tentang puasa di P, orang nyari tentang juhud di C, kan gitu. Orang bertanya tentang anak di A, tentang infak di I itu ya sodakoh di S nah, itu itu itu uh, indeks Quran mudahnya belajar Quran surah ke 10 ayat 18 ya surah ke 10 coba surah ke 10 ya ini surah ke 10 surah Yunus nomor nomor suratnya nomor ah kelewat gini kan Tret al-A'raf tujuh ini mudahnya belajar Quran pakai indeks Quran. Dan ini alhamdulillah ya, kalau yang merah itu lengkap sekali bagus tapi tidak ada nomor surat. Nah, disempurnakan dengan indeks yang kami bikin ini, yang kami susun ya, biar nih. <laughs> Terima kasih ini. Banyak orang yang sudah merasakan nikmatnya belajar Al-Qur'an. Kalau cuma gelak klik aja mah burung beo juga bisa. Itu. Jangan gitu Pak Ari. Kan belajar Quran, membaca bacanya juga ibadah. Ush, betul, betul bacanya aja dapat pahala. Pahalanya huruf demi huruf. Jadi kalau alif lam mim jangan dikatakan itu pahalanya satu alif lam mim, satu ayat, tapi satu alif lam dan mim. Satu huruf sepuluh hasanah. Tapi apa iya kita hanya ingin pinter baca doang, tajid doang, tapi tidak ngerti isinya. Bagaimana mungkin kita bisa memahami kehidupan ini kalau kita tidak tahu resep kehidupan. Resep kehidupan itu adanya di Al-Quran dan dijelaskan dalam Al-Hadis. Ya, As-Sunnah. Baik, sudah ketemu ya? <clears throat> ini. Jadi uh, waktu kita cuma ter, uh, terbatas. Nah, nanti Ibu dan Bapak jangan beranjak ya yang sudah bebas tugas ya di rumah sambil nunggu sholat duha. Teruskan belajar. Setelah sholat duha, teruskan lagi gitu ya. Ya, dibawa ke kantor juga sambil istirahat enak kok ini. Ayat ke-18 masih topik kita tentang sifat-sifat syirik. Ya, ini harus hati-hati. Sudah ketemu ya? Ayat ke-18. Ibu dan bapak yang punya Quran berwarna atau terjemah perkata ada di halaman 210. Ini enaknya kalau Qurannya sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض في الأرض وقف إشارة سبحانه وتعالى عما يشركون Kita sudah bisa menerjemahkan Subhanahu Maha Suci dia Allah Wa Ta'ala dan Allah itu maha tinggi. Amma yusyrikun dari apa yang mereka sekutukan. Apa? Kita lihat terjemahnya aja ya. Terjemah perkataannya nanti. Karena waktunya. Dan mereka menyembah selain Allah. sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. <laughs> Ya iyalah, itu patung orang dia yang bikin, patung itu tidak bisa memberikan manfaat apapun, tidak mem bisa memberikan maldorot ataupun kemanfaat. Itu orang di, dia yang bikin, manusia yang bikin disembah-sembah. Yang lucu kan itu di zaman jahiliyah itu dibikin dari roti, dari makanan disembah-sembah habis capek keringatan semua-semua rotinya dimakan. Lucu kan? Nah, seperti itu. Itulah ya. Kalau tidak dengan di, dibimbing tidak dengan iman, tidak dengan akidah, gitu, tidak dengan Quran. Nah, itu. Itu kan budidaya mereka. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami, penolong kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka sekutukan itu. Orang berpikir, sekarang mana mungkin, saya kan tidak menyembah berhala, saya tidak menyembah patung. Tapi maaf, yang disembah sekarang apa? <laughs> Itu ya. Yang disembah jabatannya, yang disembah pekerjaannya, yang disembah bosnya, melupakan Allah. Nah ini hati-hati. Patung berhala-berhala baru. Itu ini iya, tidak bentuk tidak dibentuk dengan berhala tapi dia dibentuk dengan hal-hal lain dia mau sholat terganggu dengan televisinya nah, itu kemarin saya dengar khutbah Jumat menarik sekali orang berbondong-bondong ke tanah suci berapa biaya yang dikeluarkan hanya salah satunya adalah untuk melempar memproklamirkan diri bahwa kita bermusuhan dengan setan yang abadi membawa tujuh batu untuk melempar setan setelah pulang dari tanah suci, kenapa setan itu dipelihara di rumah? <laughs> kenapa tv nggak mau dimatikan saat dia tidak mau sholat? Mau sholat harusnya dimatikan, atau mau ngaji, baca Quran, setan-setan itu mengganggu. Ini ini yang saya ikuti Masya Allah menarik ya yang khutbah Jumat kemarin itu di Depok. Saya. Dia bilang, sebetulnya yang harus demo itu bukan mahasiswa. Mahasiswa itu harus duduk di bangku, belajar dan belajar, menemukan, menemukan, eksperimen, eksperimen. Bukan tugasnya demo dan berantem. Yang harus demo itu adalah Pak Haji-Pak Haji yang sudah dibekali. Karena dia tahu mana setan yang harus disingkirkan. Koruptor-koruptor yang ini dan itu, yang menyalahi-menyalahi, diberantas. Di demo, dilempari dengan batu kan gitu. Kan kita yang haji itu dewa coba dikasih tujuh batu. Itu kan simbolis untuk mengusir setan. Kenapa dia yang mahal-mahal pergi ke sana untuk mengusir setan? Sementara setan di Indonesia, setan yang ada di rumah dipelihara. <laughs> Alhamdulillah. Itu. Makanya eh, saya sampaikan ya bahwa kita harus belajar itu dari banyak orang. Itu enak tuh eh, itu ya. Dia juga menyampaikan bahwa pergi haji bukan karena kaya, tapi karena niat dan Allah memperjalankan, menjalankan ke sana, ya. menyampaikan ke sana. Banyak orang-orang yang kaya raya justru tidak bisa berhaji. Penjaga sekolah karena niatnya, keyakinannya bisa pergi haji. Hanya karena dia bersih-bersih sekolahnya, bekerja karena Allah kemudian ada lomba kebersihan, dia menang, dia diberangkatkan haji kepala sekolah sama penjaga sekolahnya. Bukankah dia tidak punya ongkos untuk haji? Tapi kenyataannya dia bisa berhaji. Allahu Rabbi. Baik, itu simbol ya patung-patung ini. Ayat ke-18 ya, eh ayat ke-18 sudah. Kemudian ayat ke-105. Ini enaknya indeks Quran kita ibarat nyari alamat kan ayat 105. Sudah ketemu? Ibu dan Bapak yang sudah punya Quran terjemah perkata atau berwarna ada di halaman 233. Ini. 105 ya. Jadi kita belajar baca, belajar terjemah perkata, belajar terjemah Departemen Agama, nanti kalau nggak jelas ditafsirkan. Nanti Ahad, eh, Sabtu Ahad nanti kita lagi susun eh, bagaimana kita belajar belajar menterjemah perkata ya dengan metode-metode yang ada. Banyak metode-metode, ada metode Granada, Nipah Soleh ini bagus sekali dia menciptakan insya Allah 8 jam bisa me, bisa menterjemah Al-Qur'an. Bisa kalau kita rajin. Tapi dia 8 itu tidak fleksibel, tidak rigid, dia fleksibel. Bisa 8 8 jam, 8 bulan, 8 hari atau 8 tahun atau 80 tahun atau 8-nya nggak jadi-jadi kalau nggak belajar <laughs> gitu. Memang enak sekali belajar ya. Nanti kita lihat dengan metode-metodenya ya, metode Bayani atau metode eh gitu gitu dia pesantren banyak sekali. Sudah ketemu ya? Ayat 105. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Iya, iya, iya. Buka. Salah, salah buka. Salah ngebet. Masih disuruh 10. Kelewat, kelewat. Maaf. <laughs> Ini ya. 105. Nah, eh, itu tadi lewat Hud 105 eh, halamannya. Ya, halaman 220, maaf ya. Nah, itulah manusia. Konsen <laughs> dengan halaman. Ayat ke 105 saya baca-baca lihat-lihat kok enggak isinya lain. Ada ya, sudah ya? Nih halaman 220. Surah Yunus masih ayat ke 105. 105 sampai 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ini 105 tapi kalau nyambung sebaiknya dari 104-nya ya. Ini. Ini 104-nya ya. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا اعبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن وأن إدهار يا نور ماتي وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو Jadi panjang hunya hu gitu kalau dihentikan. Kalau diteruskan pendek illa huwa wa in gitu ya. Kalau dihentikan jadi panjang. Ada jim ya di sini. <clears throat> Boleh berhenti. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيبه به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Ini menarik ya sampai akhir juga ya. Nih. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا Nanya jadi Ana kalau aku pendek وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين Allah Akbar. Setelah tahu ternyata ya baca Quran indah sekali ya. Selama ini kita baca bergelak-gelik aja. Pahala mah iya jangan ragu. Tapi kita tidak dapat manfaat apa-apa karena kita tidak ngerti. Kecuali kita uh, dengerin ceramah juga, dengerin ya, ustad-ustad, tafsir gitu ya. Kayak Pak Amin Suma, Dokter Amin ini ya. Bakura Syihab, dulu kosim ya mentafsirkan Al-Qur'an. Itu boleh gitu ya. Kita bukan boleh harus seperti itu. Jadi kita bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'alamun. Kita lihat ya. Nih. Di ayat 104-nya. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku kata Allah, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah. Ini tentang akidah ya, penting nih sebentar lagi kan 25 eh, Desember saudara kita sebangsa akan memperingati keyakinan mereka. Ya mereka silahkan, tapi kita jangan ikut-ikutan. Ini jelas ya, benang merah, benang birunya jelas ya, yang hitam, yang putihnya jelas. Akidah Islam harus seperti ini. Aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah. Tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu dan aku telah diperintahkan agar aku termasuk orang yang beriman. Dan aku telah diperintah hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas. Dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang musyrik wa an akim wajhaka lidini hanifa wa an akim dan hendaklah hadapkan kamu wajhaka muka kamu, wajah hati kamu, lidin kepada agama Hanifah dengan tulus ikhlas. Wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah kamu, sekalian kalian adalah minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik. Saya mengamuk serik musyrik pari, cuman di rumah ada keris, ada apa disimpan. Nah ini hati-hati ya. Kalau keris diyakini, kalau keris biantara mengapa apa-apa diyakini itu mendapatkan madorot dan ini dan itu. Hati-hati. Hanya Allah yang mendatangkan madorot, pahala, kebaikan dan segalanya. Tidak ada yang lain. Gitu ya. Hati-hati. Eh, berhala nggak ada. Nyimpan sesuatu di rumah. Nah ini. Oh dengan itu kita... Men Kenapa kok rumah yang lain kebakaran, rumah bapak? Oh kan ada ini nih, ada batu, ada ini, ada... Nah ini hati-hati. itu Ada ilah yang lain. Nah ini. Dan aku telah diperintahkan hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang musyrik. Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat. Dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kemarin banyak yang bertanya, zolim itu diantaranya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu itu ya makna lawan dari adil kan zolim, menzolimi hak orang lain. Ini hati-hati. Pergi ke haji juga belum tentu pulang dari haji jadi haji mabrur. Tapi selamat ya untuk ibu dan bapak yang sudah dapat panggilan. Jaga akidah kita. Jadi dengan pembimbing-pembimbing kita. Eh, kemudian niatnya yang tulus ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Jangan karena ada yang lain. Pulang dari sana jangan bawa yang macam-macam lah ya. Bawa ini, bawa itu. Ih, kalau bawa batu ini, kalau bawa kain ini, usaha jadi laku, jadi rame. Nah, hati-hati. Yang melakukan, yang kita usaha rame, sukses apa? Hanya Allah. Bukan benda-benda itu. Nah, ini ya. Banyak kan pergi haji nanti kita jadi sirik Jangan sampai. Makanya semuanya harus dengan iman. Semuanya dengan ilmu. Nah ini. Dan jika Allah menimpakan 107-nya ya. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia, kecuali Allah. Jangan lari ke dukun. 40 hari sholat kita nggak diterima. Us, bukan hanya 40 hari. Kalau kita mengamalkan ilmu-ilmu dukun itu, selamanya kita meninggal dalam keadaan musrik Sirik orangnya, musrik Per, eh, musrik orangnya, sirik perbuatannya. Naudzubillah sebesar-besarnya dosa adalah siri kekal abadi di dalam neraka. Naudzubillah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ini harus digaris bawah ini ya. Banyak berbuat baik ini. Dia memberi kebaikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Di antara hamba-hambanya. Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran, yaitu Al-Quran dari Robmu, dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Allahu Akbar. Ah, Pak Ari agak kurang begitu jelas. Nah, nanti di, dilihat tafsirnya apa maksudnya gitu ya. Itu dari terjemah aja udah udah remong-remong sudah sudah paham ya. Jadi memang Quran itu ada yang mustasabihat ada yang muhkamat, ada yang dibaca langsung kita paham tentang waris, paham. Itu ya, tentang salat. Ada yang perlu perlu penafsiran. Nah, ini kita beli mulai beli tafsir. Kata Pak Suhadi, saya mah tafsir ada di komputer. Eh, enak emang sekarang ada kok. But, klik ayatnya, keluar ayatnya, keluar artinya, keluar tafsirnya. Allahu Akbar ya. Tinggal maunya belajar itu. Kemudian ada di surah Ibrahim ya. Ini nah, ulasannya nanti hmm, dalam kajian tafsir. Ini ulasan kita eh, hanya sekedar baca terjemah perkata dan terjemah Departemen Agama dulu ya. Nah, nanti dijelaskan kalau nggak jelas nanti kita lihat tafsirnya. Surah ke-14 ayat 22. Ayat 22 surah Ibrahim. Sudah ketemu? Gampang ya, mudah kan? Ada di halaman 258. 258. Ya. Ini terjemah perkata atau terjemah Quran berwarna. Quran yang lain juga boleh, yang penting nomor surat. Cuman mm, halamannya kadang-kadang suka ada berbeda. Ada juga yang sama. Di ayat 22 ini masih tentang sifat-sifat syirik. Kita kan kadang-kadang nggak -kadang tahu ya. Kita Quran tahu tapi nggak ngerti di mana di mana tentang zakat, di mana tentang syirik, di mana tentang iman, di mana tentang wanita, di mana tentang syukur. Nah ini indeks Quran ini membawa kita menjadi pintar insya Allah. Ya, yakin kepada Allah, belajar ilmu Allah, Allah akan berikan kemudahan. Tapi niatnya hanya karena Allah saja. Sudah ketemu? <clears throat> Nih ya. Waktunya habis, nanti kita baca aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان وما كان ما تبي Wa ma kana liya alai. Nyambung. Wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي خي ya ada ada berasa ya khي karena bertasin Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl Inna zalimina lahum azabun alim Ini kita lihat ya banyak nih. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku kata setan. Setan kurang ajar ya ngajak supaya ngikutin mereka, udah gitu dia tidak bertanggung jawab. Tetapi cercalah dirimu sendiri, kata setan nih. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolong aku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu. Dari kata kataku juga dulu itu salah perbuatannya. Kenapa kamu ngikuti aku, kata setan. Rasain gitu kan. Jadi uh, apa, ngenye ini udah udah di neraka. Kan aku bilang, ini jalan sesat, jalan salah. Tapi kamu ngikuti aku, kata setan. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu. Mempersekutukan aku dengan Allah. Sejak dahulu. Sungguh orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini setan <laughs> tidak bertanggung jawab ya. Siapa tak siapa sah siapa sah? kenapa kamu ngikutin aku gitu diajak aja kalau setan kenapa kamu mau gitu karena aku hanya ingin ingin kamu tuh jadi temanku di neraka ini ini ya, Masya Allah. Ini perkataan setan nanti. Nanti dia, itu ya. Kenapa kamu ikut aku? Gitu kan. Masya Allah. Teruskan Ibu dan Bapak ya belajarnya ya. Indeksnya teruskan sampai salat duha. Setelah salat duha teruskan sampai salat zuhur. Kailulah dulu istirahat dulu. Itu yang sudah pernah bakti kan enak sekali eh, belajar Quran. Jangan katakan belajar Quran itu harus masuk pesantren dulu. Anak kita iya, putra-putri kita. Kalau kita kan pesantren lagi ya kapan gitu ya. Kita karena ya lebih baik terlambat. Tidak ada rotan akan akan terjadi ya akar Ya karena kita belajar pakai ilmu juga. Ibu dan Bapak ada saran ada kritik jangan sungkan sampaikan ke 0812 8287881 0812 828 Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bikisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Kamis tanggal 20 November 2008 Saya Rido Ardiansa bersama Bung Andi Pranasta Selamat pagi dan selamat mengikuti